Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim Ihwanifillah Azani wa takumullahu jami'an Kita lanjutkan insyaAllah Deras kita Coba yang lain segera masuk Santri yang besar Segera masuk ke Masjid Taib. <clears throat> Kita sampai pada pembahasan masalah kita buria dotus nafsi wahtadi buluh khuluki, wa mu'alaja amradil kolbi tentang masalah akan perlunya yakni jiwa ini olahraga dan pengarahan-pengarahan bagaimana untuk menuju ahlak yang mulia dan juga pengobatan dari penyakit-penyakit hati. Ini yang akan kita bahas dalam kitab ini tentang masalah akhlak, masalah jiwa, masalah hati dan sudah kita awali kemarin kita masuk pada pembahasan masalah tentang hakikat sebuah husnul khuluq. Tentang ahlak yang baik. Jadi sebagian manusia tak kala mereka berbicara tentang husnul khuluq maka mereka sebatas memaparkan pada pengertian-pengertian yang mengarahkan kepada hasilnya secara dohirnya saja yang nampak oleh mata mata kita akhlak yang baik adalah akhlak bagaimana kita berbuat baik pada manusia ini saja pada sesama manusia bagaimana nah kemudian full haqiqah fi dzalika ayuqala kasiron mayusta'mal husnul khuluqi ma'al khulqi dan mengungkap satu hakikat yang sebenarnya tentang husnul khuluq yang demikian itu sebagian mengatakan atau telah dikatakan akan dikatakan yakni sering penggunaannya tentang husnul khuluq itu diiringi dengan al-khalq al-khalqi yakni penciptaan pencip penciptaan husnul khuluq dan diiringi dengan al-khalqu penciptaan maka di sini dikatakan fulan husnul khalqi wal khuluqi Dikatakan fulan seorang yang dia husnul khalqi. Penciptaannya bagus. Wal khuluqi. Dan ahlaknya bagus. Diiringi husnul khuluq dan penciptaannya. Artinya apa? yakni bentuk dohirnya Nam tubuhnya bagus dan ahlaknya yang terkandung di dalamnya batinya adalah bagus. Ini, ini husnul khuluq diiringi dengan al khalq penciptaan. Ay husnul zahir wal batin. Artinya zahirnya bagus dan batinnya pun bagus. Ini husnul khuluq diiringi dengan al khalqi. nam penciptaan. Zahirnya bagus dan batinnya pun bagus. Batinnya ya hatinya enam bagus. Cara dohirnya juga orangnya Masya Allah ya tampan ya, yang perempuan cantik, yang laki-laki tampan, gagah. enam Demikian. Wal muradu bil khalqi dan yang dimaksud dengan khalq di sini adalah suratul dohiroh bentuk secara batin Wal muradu bil khuluki dan yang dimaukan khuluk di sini adalah suratul batinah. Bentuk cara cara batin. Wa dzalika annal insana murakkabun min jasadi wa nafsin. Yang diberikan itu bahwasanya manusia tersusun dari dua unsur yaitu jasad dan jiwa. Ini ya. Manusia dari dua unsur jasad, raga dan sebuah jiwa. Sehingga bisa hidup. Taib. Wal jasadu mutrakul bil basar. Adapun jasad raga, jiwa yang kita punya raga ini, jasad kita, fisik kita, maka akan dijangkau akan diketahui ini baik atau jelek adalah dengan mata. Kita punya mata bisa melihat tubuh kita bagaimana. Atau melihat tubuh manusia yang lainnya bagaimana akan tahu. Oh ya ini tampan, ini hitam, ini putih. Tahu. Dengan mata yang kita punya. Adapun wan nafsu mudrakutun nam bil basirah. Adapun jiwa yang ada dalam tubuh kita itu akan dijangkau dengan al basiroh, bil basiroh, yakni dengan mata hati ya mata hati hati punya mata untuk melihat bainal haq wal batin nah ini ketika hatinya betul-betul ya suci sehat ini akan semakin jelas untuk membedakan antara ini sunnah, ini bid'ah. Akan semakin jelas untuk membedakan ini tauhid, ini syirik. Akan semakin jelas. Tapi ketika sudah gelap, ini akan susah untuk membedakan. Walikulli wahidatin minhuma hay'ah. Dan dari setiap salah satu jendera keduanya, itu ada hayah wasurah yakni bentuk keadaan dan gambaran ini ada bentuknya ada gambarannya bagaimana setiap ya jiwa setiap jiwa ataupun mungkin jasad ini ada bentuknya ada keadaannya bagaimana apakah imma jamilatun yakni keadaannya, bentuknya, gambarannya adalah bentuknya jamilah, baik, tampan, atau kobiha, ataupun jelek. Lah ini, tubuh manusia ada yang gagah, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Lah ini, ini berbagai macam bentuk. Wa nafsul mudrakah mud rokah nam dan jiwa yang akan dijangkau diketahui dengan basirah itu a'damu qadran minal jasadil mudrakil bil basar adapun jiwa yang akan dijangkau dengan basirah dengan mata hati ini itu kedudukannya lebih mulia lebih agung nih ya lebih agung kedudukannya daripada jasad yang dijangkau dengan pandangan mata. Nah ini. Jadi ada jasad, ada jiwa atau ruh. Ini ya, ruh, jiwa. Ini mana yang mulia, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama kedudukannya adalah jiwa. Kenapa? Lihat walidzalika 'azzamallahu Sebentar Allah amrohu karena akan disebutkan ya bagaimana bagaimana Allah mengagungkan memuliakan perkaranya perkara jiwa ini dalam satu ayatnya ini khaliqum basharum min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min nah ini lihat antum tadabur ya Para santri perhatikan ayat ini. Ini khaliqum basharum mintin. Sesungguhnya saya Allah taala adalah pencipta manusia yang terbuat dari tanah mintin dari tanah manusia tercipta dari tanah disandarkan kepada tanah kemudian ayat berikutnya wa idza sawaituhu maka takala kami telah menyempurnakan penciptaan manusia. Iya. Berapa bulan, berapa hari di dalam perut seorang ibu? Eh, berapa hari? 120 hari. Dan tak kala kami telah sempurnakan penciptaannya sampai 120 hari atau mungkin 3 bulan empat bulan, bukan tiga bulan, empat bulan. Fanafaktu, maka kami tiupkan. Kami tiupkan di dalamnya dari ruh kami, ruh saya. Nah, ketika bulan pertama ya, ketika seorang ibu hamil berbentuk nutfah selama satu bulan, kemudian bulan berikutnya tambah satu bulan berbentuk apa? Alakoh ya. Alakoh. Kemudian bulan berikutnya apa alakoh di sini? Sekumpal darah ya. Pertama nutfah sperma kemudian berbentuk darah dam jamidun ya damun jamidun darah yang kaku membeku kemudian bulan berikutnya bulan yang ketiga apa berbentuk mudhoh atau lahmin sepotong daging berbentuk daging kemudian bulan berikutnya 120 baru ditubuhkan ruh miruhi dari ruh saya wanabahu fanabaha ala annal jasada mansubun ilal tin maka di sini perhatikan Allah Taala memberikan tanbih terhadap jasad yang dinisbahkan kepada tin. Min tin. Ini khalikum basyarum min tin. Nisbahnya, sandarannya kepada tanah. Adapun ruh, waruh ini dinisbahkan ilaihi ta'ala. Ini dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ruhi rohi. Nah di sini ini menunjukkan satu kemuliaan ketika makhluk disandarkan kepada Allah. Idofa. Baitullah misalnya. Naqatullah. Nah, ini menunjukkan ada kemuliaan tersendiri daripada yang lainnya. Rohi, ruh saya. Nah ini, ini menunjukkan satu ada keistimewaan tersendiri dibanding yakni al-insan mintin basaron mintin. Nah ini. Ini yang menunjukkan bahwasanya ruh enam adalah lebih kedudukannya lebih agung, lebih mulia daripada sekedar jasad. enam. Fal khalqu wal khuluqu ibaratun an hayatin li Maka al khuluq Nam pengertian tentang khuluk itu adalah suatu ibarah tentang ungkapan, sebuah ungkapan anhayah tentang keadaan terhadap satu jiwa. rosihoh yang kokoh ya, yang betul-betul kokoh dalam jiwa tersebut. Yang kemudian tasodaro anhu alfa faalu bisuhulah jadi sumber enam darinya perbuatan-perbuatan yang akan muncul enam dari jiwa tersebut dengan sangat mudah dia akan melakukan suatu perbuatan enam apakah perbuatannya akan baik atau jelek ini akan termudahkan nggak merasa berat nggak merasa apa ya ini mikir-mikir nggak perlu bayusrun ya min hari hajatin ila fikri warawiyatin ini mudah tanpa ada haja untuk memikirkan untuk pertimbangan enggak ada dia akan muncul spontanitas ketika memang apa akhlaknya baik dia akan muncul spontanitas ketika mungkin diseru untuk bersodako langsung pikirannya semangat untuk bersodako ketika nah mungkin diuji ya dengan suatu kematian saudaranya ada yang meninggal karena dia memang ahlaknya baik misalnya dia akan ber, apa muncul dengan mudah dia bersabar tapi ketika ahlaknya kurang bagus enam adanya kurang bagus ahlaknya kurang bagus ini akan terasa sangat-sangat berat Dan ini ini namanya hai ahli nafsi rasikhoh enam maka takala fa al-af'alu jamilatun jamilatan maka tak kala perbuatan-perbuatan yang muncul dari jiwa tersebut yang muncul adalah perbuatan yang baik jamilah maka sumiyat khuluqan hasanan maka dinamakan akhlak yang baik akhlak yang baik jadi betul-betul mudah enggak ada apa rasa berat. Enam, langsung bersodakoh ketika ada musibah menimpa kaum muslimin karena jiwanya ya memang diciptakan dari ahlak yang bagus, dermawan, langsung nggak mikir-mikir. Berbeda dengan yang tadinya mungkin pelit tapi dia berusaha untuk jadi orang yang dermawan. Ini kadang agak berat. Asalnya pelit, ya bahil rata-rata tapi dia belajar, belajar, belajar, tahu keutamaan seorang yang dermawan sehingga dia berubah jadi orang yang dermawan. Nah, ketika diseru untuk sodakoh ini kadang muncul sifat aslinya. Terasa berat untuk ber bersodakoh, terasa berat. Nah, akan terasa berat. Nah, aslinya adalah orangnya bahil, harta. Wa in kobihatan qabihatan khuluqan sayan. Maka jika yang muncul dari perbuatannya yang dia mudah keluar dari jiwanya dibentuk dengan perbuatan tangan-tangannya, matanya kemudian kakinya, maka di sini dinamakan adalah khulukun sayah, Ahlak yang jelek. Ahlaknya jelek. Ini pengertian tentang apa? Al-khuluq. Nah, yakni akhlak. Nah, di sini diterangkan oleh beliau tentang khuluk adalah ibarah an hayatin di nafsi. Itu satu ungkapan ini ya, jadi akan terungkap jadi satu keadaan. Jadi ini si A tubuhnya akan dia akan mengungkapkan apa yang ada dalam jiwanya. Akan muncul suatu perbuatan-perbuatan yang mudah ia perbuat Nah, ketika yang muncul adalah baik, maka dikatakan akhlak yang baik. Ketika yang muncul jelek, maka dikatakan akhlak yang jelek. Ini penjelasan beliau. Dan ulama-ulama yang lain mengatakan tentang husnul ya, apa al-khuluq itu adalah bagaimana? yakni suratul batinah, bentuk secara batinnya. Suratul batinah. Allati taba'a biha al-insan yang mana akan bertabiat manusia di atasnya. Ini pengertian al-khuluq. Yani bentuk batinnya manusia. Bentuk batinnya manusia yang mana manusia akan bertabiat di atasnya. Maka ketika baik akan muncul yang baik, dikatakan ahlaknya baik, husnul khuluq. Ketika yang muncul jahat, maka dikatakan sebagai husnul sayyah, ahlaknya jelek. Nah ini, Syekh Musaimin dalam kitabnya Al Ilmu Kitabul Ilmi demikian ketika menjelaskan tentang al khuluq. Jadi sama, ketemunya sama, cuma beliau lebih ringkas ya suratul batinah allati taba'a biha al insan. Wallahu alam bisawab insyaallah cukup. Ilahuna tafadalu habitakumullah.